jalan-jalan nggak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ikhwani Fillah Azani wa tukumullahu jami'an InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan Deres kita Pembahasan kitab Minhajul Qasidin yang mana kita telah sampai pada pembahasan masalah musibah musibah sebuah lisan ini yang kita bahas yang terakhir kita sampai pada musibah yang kelima di mana beliau menyebutkan yaitu Al-Mizah tentang sendaguro. Sendaguro yang berlebih-lebihan ini termasuk di antara musibah-musibah lesan. Ingat yang berlebih-lebihan. Adapun yang sifatnya al-yasir sedikit maka ini tidak terlarang sebagaimana beliau Nabi kita Muhammad SAW juga pernah melakukan sesuatu senda senda guru. Tajib. Tak kalah seorang nenek-nenek untuk mengharapkan untuk memohon kepada Nabi-Nya untuk mendoakan seorang nenek-nenek masuk surga. Maka beliau pun mengatakan la yadkhulul jannata azuzun. Enggak akan bisa masuk surga seorang nenek. Ini sendagoro beliau. Dan sendagoro beliau adalah sendagoro yang memang hak benar tidak mengada-ngada <clears throat> benar apa yang beliau ucapkan Kemudian belum bacakan satu ayat inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Ini tentang bahwasanya kami akan menciptakan yakni para gadis-gadis di sana. Enggak ada ya di surga seorang nenek-nenek ataupun seorang kakek-kakek. Semuanya adalah para gadis-gadis yang perempuan dan yang laki-laki adalah para jejaka. Umurnya sebaya. Nah, kemudian dan kita jelaskan kemarin yang terakhir fakot ittafaqa fi mizahihi. Sallallahu salah sata asya. Dan sungguh para ulama telah sepakat tentang senja guru beliau tentang bagaimana senja guru beliau ada tiga bab ya tiga sesuatu yang mereka para ulama bersepakat yang pertama adalah sendagoro beliau adalah sendagoro yang benar ini sendagoro yang benar <clears throat> jadi tidak berdusta tidak sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin zaman sekarang mereka ya banyak sendagoro mereka banyak untuk ngelucu ya banyak ya bicara yang lusuh-lusuh, nam main-main yang tidak ada faedahnya. Dan ini yang yang dilarang. Sedekuro yang terlarang, sedekuro yang sifatnya dusta, sedekuro yang membuat yakni para manusia tertawa, terbahak-bahak karena mendengar lusunya, yakni ketika berbicara. Nam. Wailun, wailun, wailun. Liman yukhikun nas bima Ya, ya tahaddas atau kama qala. Celaka celaka celaka yakni siapa liman bagi seseorang yang dia yutahikun nas bima yatakallam yang membuat tertawa yang membuat yakni yang membuat tertawa para manusia nam karena dia dia mengucapkan suatu ucapan yang memang lucu. Ini. Ini sudah guru yang terlarang ketika berlebihan, lebih-lebih ketika dia mengandung dusta mengandung mengada-ngada. Kemudian yang kedua wasani kaunuhu ma'anisa wasibian. Keberadaan beliau ketika sendaguro bersama wanita dan juga para anak-anak kecil, para hulam. Ini. Wa man yahtaju ila ta'dibihi min du'afa irijal dan juga beliau sendaguro bersama orang-orang yang memang membutuhkan untuk pengarahan karena adanya satu kelemahan-kelemahan yang ada pada seorang laki-laki ataupun para seorang wanita. Nah ini, ini dalam rangka menghibur para anak-anak atau wanita atau nenek-nenek atau siapa saja yang membutuhkan untuk sendaguro. Maka beliau bersendaguro dengan orang yang yang beliau berhadapan dengannya. Ini. Dengan seorang nenek-nenek pernah beliau sendaguro sudah kita sebutkan hadisnya. Dengan seorang anak-anak. Nam dalam satu hadis Bukhari. Nam min hadis Mahmud ibnu Al Arabi. Yani beliau mengatakan tu minan nabiyya saw mahabbatan mahabbaha fi wajhihi wa nabnu ibnu sinin min dalwin. Ini sudah kira beliau yakni bersama seorang anak kecil berumur lima tahun yaitu Mahmud ibnu Al Arabi ini beliau mengatakan akol tu saya teringat ini beliau sudah besar ya beliau sudah besar seorang sahabat akol tu saya teringat ya saya mengingat dari perbuatan Nabi kita Muhammad SAW yaitu melakukan mahabbatan mahabbaha fi wajhi apa mahabbatan mahab, mahabbatan <clears throat> ini kata Ibnu Hajar yakni semacam apa bukan mahabbah majjatan ya bukan mahabbah bukan mahabbah majjatan majjah majjah <clears throat> jadi ini menyemprotkan airnya jadi beliau pernah bersendogoro dengan seorang anak kecil yang namanya Mahmud Ibnu Arabi nah beliau main-main air berkumur-kumur, kemudian menyemprotkan airnya ke wajah yakni Mahmud Ibnu Arabi. Yang dikatakan oleh beliau ketika saya masih kecil dulu lima tahun saya teringat bagaimana beliau guru dengan saya dengan menyemprotkan airnya ke wajah saya dan tidaklah dikatakan majatan majaha kecuali yakni tak takala memang jaraknya cukup jauh jadi satu meter mungkin lebih Nah, dengan cara menyemburkan air dari mulutnya ke anak kecil tersebut dan ini ada tujuan yakni untuk apa? Pertama, untuk senda guru beliau biar menghibur mereka anak-anak kecil ini. Yang kedua dalam rangka untuk memberikan satu barokah. Ini. Ini perbuatan beliau ketika menyemprotkan airnya ke wajah anak ini yaitu Mahmud maka dalam rangka untuk memberikan satu barokah dengan semprotan air tersebut. Demikian. Ini Sendagoro beliau sangat jauh ayat sangat jauh apa yang dilakukan oleh sekarang orang-orang nah manusia zaman sekarang banyak banyak sendagoro banyak melawat nah ini sangatlah berbahaya dalam ancamannya wailun wailun wailun sampai tiga kali celaka celaka celaka liman yudhikun nasa bima yatahaddath celaka celaka bagi orang yang dia membuat tertawa manusia dikarenakan apa yang ia ucapkan karena lucunya karena ia ni mungkin gelinya mendengar ucapan tersebut. Tapi pasalisu adapun yang ketiga Ikra ya ahona man Siapa yang membaca? Abdul tafadhal. دعا به واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة لكان غالطا من نذور من نذور ذلك والإفراط في المجاه والمداومة عليه عليه منهي عنه لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد والأحقاد wa amma yasiru kama taqaddam min nahwi naw'in bijah Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna fihi in inbisatan wa nafsi Taib yang ketiga jadi apa yang beliau perbuat dari sebuah sendaguro itu mengandung kebenaran bukan dusta yang pertama yang kedua mengandung ini satu hiburan kepada para wanita atau kepada para anak-anak yang memang membutuhkan untuk beliau hibur karena kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah qanuhu najiron. Keadaan beliau senda bergurau dalam yakni nadir, jarang. Tidak sering-sering beliau lakukan, sangat jarang beliau melakukan untuk bersendaguro lebih-lebih yang sifatnya dusta fala yambahi ayyahtajja bihi min mayyuridul dawam alaihi maka enggak pantas nah bagi seorang muslim untuk ini berhujah nam bagi orang-orang yang menginginkan sendaguro di atasnya sifatnya terus menerus dan hujah yakni perbuatan beliau diperbolehkan tidak pantas untuk berhujah dengan apa yang beliau perbuat karena beliau sifatnya ya nadir jarang adapun mereka sekarang manusia sering untuk berbuat sendakuro lebih-lebih mengandung kedustaan fa inna hukmal an-nadiri laysa ka hukmil nadim maka hukum yaitu sedikitnya beliau bersendakuro itu berbeda dengan hukum yakni banyaknya dia bersendakuro seorang bersendakuro dengan sering-sering atau senantiasa sangat berbeda. Sangat berbeda, enggak sama. Walau anna insanan daramal habasah lailan wa naharun. Maka dan seandainya bahwasanya manusia yang mereka daro berputar artinya senantiasa terus menerus perbuatan sendaguro Malhabasah bersama orang-orang Habasah ini manusia yang berdalih bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah ia melihat dengan Aisyah ini satu permainan sendekuro yang dilakukan oleh orang-orang habasah Lailan wa naharun, siang ataupun malam. Ini senda guru, main-main terus. Yanduru ila la'bihim melihat kepada permainan mereka. Wahtajja bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Berhujah dengan perbuatan beliau tatkala beliau berdiri atau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menyaksikan apa yang diperbuat oleh orang-orang Habasah mengadakan suatu permainan-permainan sendagoro, beliau menontonnya bersama Aisyah. Fa'adnalaha dan beliau mengizinkan untuk Aisyah antanduro ilal habasah untuk melihat kepada orang-orang habasah tersebut. Ini berhujah dengan perbuatan beliau yang mereka ini membolehkan untuk sendakuro dan alasan beliau melakukan demikian. Lakana holiton ini saya di orang yang salah. Enggak pas ya pendalilannya enggak pas untuk dia mengambil istimbat bolehnya untuk berbanyak-banyak senda guru, Karena linuduri zalika karena jarangnya beliau melakukan senda senda guru. Wal ifratu fil mizahi wal mudawamah dan sifat hulu berlebihan dalam bersenda guru. Wal mudawamah senantiasa bersendaguro alaihi manhiyun. Itu adalah suatu perbuatan yang dilarang. Nah, ini. Ini dengarkan para ikhwah, ya, para santri yang sering bersendaguro, yang sering ketika di dalam kelas, dalam belajarnya, apakah di kelas klasikalnya atau mungkin di majelis-majelis mereka nam yakni makan sambil makan sambil duduk-duduk sering bersendaguro lebih-lebih yang dusta, membuat tertawa orang yang mendengarnya, hati-hati. Ini ifrat, ya. Lebih-lebih yang dalam sendagura terlarang. Karena sering diantara santri saya mendengar sendiri, ya, bicaranya ngelantur, membuat suasana enggak serius dalam belajar. Lagi belajar, gurunya menerangkan ada santri yang nyemplong, ya, santri yang ngomong ngomongnya membuat teman-temannya tertawa. Membuat belajarnya ya ini teralihkan apa yang ia dengar. Nah ini, ini terlarang. Hulu dalam sendagoro karena telah datang tadi kita bacakan satu hadisnya au kama qala Nabi Yunus sallam wailun wailun wailun sampai tiga kali ya sampai tiga kali beliau mengancam demikian celaka celaka celaka liman bagi orang yang dia membuat tertawa dengan apa yang ia ucapkan li'annahu yaskutu waqor karena yang demikian tersebut dengan memperbanyak sendaguro berlebihan dalam sendaguro itu akan menjatuhkan karismatika seorang muslim ini wakor ya suatu karisma, karisma kehormatan ya yang tadinya seorang ahlul ilmi, seorang ulama atau seorang alim di antara ulama orang yang hafid, yang hafidah ini orang yang dihormati. Orang yang penuh dengan hikmah, seorang alim, seorang hafidah, ini orang yang berilmu. Tapi kalau dia sendaguro, kalau dia sering melutsu, maka terbalik keadaannya. Dia akan dilecehkan. Akan diolok-olok sama teman-temannya. Kalau dia banyak senda, senda guru. Nah, bayangkan. Seorang ustadz misalnya, seorang hafiz, hafidah. banyak lucu. Ya, banyak lucu. Nah, pembicaraannya lucu-lucu terus. Membuat orang yang mendengar tertawa. Nah ini dan juga wayu cibul doain wal ahqad akan bisa melahirkan suatu sifat yakni apa ini hampir sama ya doain dengan ahqad nam kalau doain ini dendam wal ahqad yakni dengki dendam dan dengki ini akan melahirkan demikian akan muncul sifat mendendam Ya karena mungkin tersakiti ya ketika dia sendagoro ada yang tersinggung. Ketika para jamaah mendengarnya tersinggung hatinya, nggak seneng dengan apa yang ia ucapkan sehingga jadi dendam sehingga jadi yakni muncul rasa dengki kepada orang tersebut. Wa amal yasiru kama taqaddam adapun yang sifatnya sedikit di dalam sendagoro maka hukumnya diperbolehkan sebagaimana telah berlalu apa yang beliau berbuat min nahwi na'il mizahin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna fihi bisaton dari jenis sendokoro beliau yang sifatnya benar, yang sifatnya menghibur, yang sifatnya adalah apa? memberikan suatu barokah kepada orang yang diajak sendagoro ketika menyemprotkan airnya Demikian. Sesungguhnya di dalamnya yakni bisaton Apa yang beliau ucapkan sebuah sendagoro ini mengandung in inbisaton. Ya, ini akan membuat dadanya lapang. Ini akan membuat dadanya yang tadinya mungkin kesal, dadanya sumpek ya, karena banyak masalah, kemudian banyak problem, akhirnya in bisat terbuka hatinya. Dadanya lapang dengan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perbuat. Dan juga watibal nafsi akan membuat jiwanya enak, ya jiwanya tenang. Nah, demikian. Ini tentang mizah ya Sendagoro beliau kepada umatnya mengandung satu kebenaran, mengandung satu hikmah yang sangat besar. Wallahu alam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca sedikit mudah-mudahan berfaedah. Ilahuna tafadhalu hafizakumullah.